Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Naam. Sekarang kita akan masuki masalah hukum asal daripada perintah itu apa sih? Apakah menunjukkan wajib atau menunjukkan mustahab atau mandub sunnah? Paham ya? Ingat-ingat ya, ungkapan mustahab, mandub, sunnah itu sama semua. Jadi kalau antum jumpai artikel tulisan hukumnya apa? Mustahab. Hukumnya apa? Mandub. Hukumnya apa? Sunnah itu semua. Cuman beda istilah. Beda apa? Beda istilah. Mandub itu yang maknanya sunnah. Mustahab itu maknanya juga sunnah. Paham maksudnya? Paham salah ya? Jadi nggak usah bingung ya. Apa sih bedanya mandub dengan masnun dengan mustahab sama semuanya? Naam barakallahu fikum. Hukumnya mandub, berarti disunahkan. Mustahab disunahkan, masnun disunahkan kan itu. Ayo naam barakallahu fikum. Kita lihat halaman 82, waqila ada juga yang mengatakan innal asla fil amri al istihbab. Hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan apa istihbab sunnahnya perbuatan tersebut. Ini keliru atau benar? Keliru. Yang benar bahwasanya apa? Al asal fil amr ya dulu al wujub. Hukum asal sebuah perintah itu menunjukkan wajib. Ya, illa idza kana hunaka Kecuali kalau di sana ada sarif. Sarif itu yang malingkan. Ya, ya sarifun nah barakallahu fikum min dalikal asal. Kecuali di sana ada faktor yang malingkan dari hukum asal tersebut. Sehingga yang semula kelihatannya wajib menjadi sunnah karena dipalingkan dari hukum asalnya. Paham ya? Cuman hukum asalnya apa? Wajib. Hukum asalnya al asal fil amr yadullu al wujub. Kita lihat sini. Li'anna al amra bihi dulu ala talabihi. Dikarenakan perintah, eh, dikarenakan merintahkan dengannya menunjukkan atas apa? Talabihi, permintaannya. Nah, Ijlis misalnya, perintah bukan itu? Perintah, menunjukkan kita meminta agar dia itu duduk, benar enggak? Nah, Wal aslu ada ta'sim bitark. Dan hukum asalnya enggak berdosa orang yang meninggalkannya. Wa in kulna bil wujub asimat tarik. Nah, dan jika kita katakan, nah bahwasannya hukum asal perintah adalah wajib, niscaya yang meninggalkan itu berdosa. Fanaqul kita katakan, innal asla ada ta'sim. Nah, kita katakan bahwasanya hukum asalnya dia tidak berdosa. Wa in kulna annahu 'asa wa khalafa, nah, dan jika nah barakallahu fikum eh, walaupun wa in kulna walaupun kita katakan annahu 'asa wa khalafa walaupun dia bermaksiat atau menyelisih. al asal akan tapi hukum asalnya ada mutaksim dia tidak berdosa. Nah, paham ya? Hukum asalnya tidak berdosa cuman kalau dia menyelisih dengan meyakini dan juga nah barakallahu fikum dengan Istilah niatan-niatan yang lainnya, maka barulah dia nanti mendapatkan dosa. Kita lihat sini. Wa ajabu anil ayah. Namun kita nah, dan mereka menjawab ayat yang ada, fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ya, maka hendaklah hendaknya orang-orang yang mereka menyelisih dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hendaknya berhati-hati akan ditimpa padanya sebuah fitnah, bala ujian malapetaka atau adab yang pedih. Allah Ta'ala lam yakul Allah Ta'ala tidak mengatakan di situ dalam ayat falyahdharil ladina yukhalifuna amrah. Naam. Bukan tidak tidak mengatakan maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintahnya. Paham ya? Karena adanya an amrih, ada annya di situ. Wal farqu bainahuma wadih. Perbedaan antara keduanya wadih. Nah, barakallahu fiikum jelas sekali. Lianna an amrih ay raghibina anhu. Maksudnya an amrih itu maknanya adalah orang-orang yang benci terhadap perintah syariatnya. Jadi meninggalkannya itu dalam keadaan apa? Benci gitu loh. Nah, itu kalau sudah ada annya. Wa farqu baina nah wa farqu wa na barakallahu fikum wa farqun baina man ya'si eh, Naam wa farqun baina man ya'si wa huwa ghairu raghib walakinahu hawa hawa nafs. Nah, hawa nafas maksudnya apa? Beda antara orang yang bermaksiat dalam keadaan dia tidak apa? Tidak menginginkannya. Dalam artian dia tidak membencinya, cuma dia mungkin dipaksa dan misalnya, ya enggak? Nah, atau munculnya bukan karena na'am barakallahu fikum istilahnya na'am membenci tapi karena hawa nafsu. Wa bainar raghib anhu az-zahid fi eh, berbeda dengan apa? Na'am barakallahu fikum atau wa furika ya. Wa furika baina man ya'si wa huwa ghairu raghib walakinahu hawa nafsu wa bainar raghib anhu az-zahid fi. Naam. Dan dibedakan antara orang yang bermaksiat itu sebabnya karena dia benci, enggak senang, akan tapi karena hawa nafsu, nah bukan karena benci ya. Nah, barakallahu fikum atau bukan karena tidak senang tapi karena hawa nafsu. Ya. dengan orang yang meninggalkan itu karena apa? Karena benci dan karena meremehkan. Az-zahid maksudnya meremehkan. Walidzalika ja'at kalimatu an ad-dala 'ala al-mujawazah. Oleh karena itu datang nah, dengan kalimat an yang menunjukkan atas mujawazah. Nah, barakallahu fikum intinya melampaui gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kama qala Ibnu Malik sebagaimana yang diungkapkan Ibnu Malik, Ibnu Malik dalam alfiyahnya bi anta jawzan an man qad qad fatan. Bi anta jawzan na'am anna man qad fatan. Jadi intinya an itu menunjuk, menunjukkan mujawazah, seringnya itu melewati atau melampaui. An Abi Hurairah misalkan. Dari Abi Hurairah, bukan min Abi Hurairah. Nah, an Abi Hurairah karena eh, barakallahu fikum silsilah hadisnya kan melampaui. Nah, bisa melampaui eh, sahabat ini, sahabat ini atau dari Rasulullah dan misalnya. Nah. Wa idza batala istidlal bi hadhil ayah fa fi ma ba'daha yatba'uha. Apabila pendalilan ini sudah batil, pendalilan mereka dengan dalilannya dengan ayat itu sudah batil, maka yang setelahnya pun juga akan mengikutinya. Fatakunu nukul awamir fit awamir ala sabil istihbab. Maka menjadilah seluruh perintah dalam masalah ketaatan, perintah agar berbuat ketaatan itu adalah perintah-perintah yang menunjukkan sunnah. Ini maksudnya menurut pendapat yang satunya. Paham ya? Jadi yang mengatakan hukum asalnya perintah itu sunnah berarti kalau cuma perintah untuk berbuat taat, taat itu sunnah. Kalau taat kepada Allah Taala wajib enggak? Wajib. Wa farraqa ba'dul ulama rahimahumullah faqalu amma ma sya'nuhu at-ta'abbud fal amru bihi ala sabil wujub. Sebagian ulama merinci, membedakan, eh, sebagian mereka sebagian ulama mereka membedakan rahimahumullah faqalu mereka mengatakan adapun pun eh, perintah yang keadaannya itu adalah mengandung makna at-ta'abbud eh, ma sya'nu at yaitu perkara yang na kalafikum fikum berkaitan masalah urusan ta'abbud beribadah fal amru bihi ala sabil wujub berarti perintah itu menunjukkan wajib Oh ya perintah untuk beribadah atau perintah ketaatan berbuat ketaatan bertakwa itu kan ibadah semua itu Berarti wajib. Li'anna hadha huwa alladhi khalaqna lahu, khalaqana lahu. Dikarenakan inilah yang na barakallahu fikum Entar dulu. Li'anna hadha huwa alladhi khuliqna lahu. Dikarenakan hal inilah eh, yang kita diciptakan untuknya, untuk beribadah maksudnya. Liqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Naam. Apa maksudnya ya? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Naam. Wa makana sabiluhu al akhlaq wal adab. Ya. Dan apabila nah barakallahu fikum yang bentuknya atau jalan atau bentuknya atau metodenya atau istilahnya nah perkaranya itu berkaitan masalah akhlak atau adab fahuwa lil istihbab berarti itu nanti maknanya adalah sunnah bukan wajib itu sunnah hukum asalnya li al akhlaq wal adab laysat 'ala sabilit ta'abbud karena akhlak dan adab hukum asalnya bukan untuk apa bukan dalam rangka untuk beribadah lakin qad yaf'alu hal insan imtisalan amrillah akan tapi ketika orang itu berakhlak yang mulia dan beradab dengan adab yang bagus manusia itu mengerjakannya karena karena mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala fayakunu bidzalika 'abidan lillahi taala akhirnya menjadilah dia orang yang beribadah cuman hukum asalnya akhlak adab itu bukan untuk ibadah ya cuman kalau dia misalkan berakhlak yang mulia atau istilahnya beradab dengan adab yang baik tapi dalam rangka menerapkan menjalankan perintah Allah dapat pahala kan ya dan pahala dan ibadah. Wa hadzal qaul la ba'sa bihi. Ucapan ini pun la ba'sa bihi enggak masalah. Wa qad yakunu aqrabul aqwal salasa dan bisa jadi enam tiga pendapat tersebut ini yang paling dekat. Naam. atau ini yang paling benar lah istilahnya. anna katsiran minal awamir asy-syar'iyyah najid ulama rahimahumullah kullahum au jumhurum yaqulun innaha al-istihbab. Dikarenakan kebanyakan naam perintah-perintah syariat ini kita menjumpai para ulama Eh, seluruhnya, seluruh mereka atau jumhurum maksudnya eh, mayoritas mereka mereka mengatakan ini perintahnya untuk istihbab, untuk sunnah. Nah, Wa hadza aqrabu ma natalakhas ma natakhallas bihi wa huwa an naqul. Eh, dan inilah yang paling dekat dengan apa yang telah kami simpulkan. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya pendapat inilah yang paling dekat dari apa yang kami simpulkan bahwa annaqul itu kita katakan maka min sya'nil ibadah fa wujub. Kalau perintahnya itu perintah untuk sesuatu perkara ibadah, maka perintah tersebut hukum asalnya wajib. Nah, wa wa maka min sya'nil adab wal akhlaq dan manakala perintah tersebut adalah berkaitan masalah apa adab, akhlak, fal amrul istihbab. Berarti perintahnya kembali kepada istihbab yaitu untuk sunnah atau perkara yang dianjurkan. Wa hadza ma lam tujad qarinatun Naam tu'ayyanul wujub aw qarinatun tu'yinu adamul wujub. Nah, ini pun selama apa selama tidak dijumpai tanda yang memastikan itu adalah untuk perkara yang wajib atau tanda yang memastikan itu adalah perkara yang tidak wajib. Li'anna al-kalam as-sabiq fil amri al Di Dikarenakan pembicaraan kita yang telah lewat adalah berkaitan masalah perintah secara mutlak. Nah, perintah secara mutlak itu hukumnya bagaimana? Apakah menunjukkan wajib atau sunnah kita rinci. Perintah tersebut berkaitan masalah apa? Kalau perintah tersebut berkaitan masalah adab atau akhlak berarti perintah tersebut untuk perkara yang sunnah. Maknanya adalah lil lil istihbab. Paham ya? Tapi kalau perkara tersebut atau perintah tersebut adalah berkaitan masalah ibadah, maka perintahnya hukum asalnya kembali ke wajib. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Amma ma'a wujudi qarinah fal wajib al amal biha. Adapun bersamaan adanya qarinah tanda maka yang wajib kita tetap mengamalkan dengannya. Famasalan, maka sebagai contoh Al-amru bil akil bil yamin minal adab. Fa'al qa'idah yakun istihbab. Sekarang perintah makan dengan tangan kanan. adab bukan? adab enggak? adab Nah, kalau kita kembalikan ke kaidah kita berarti perintah memakan dengan tangan kanan karena itu adab. Berarti perintahnya bukan wajib tapi sunnah. Perintah makan dengan tangan kiri enggak masalah gitu loh. Karena adab itu loh. Kalau kita bawa kemana situ? Nah, kita lihat sini Berdasarkan kaidah berarti apa? Berarti perintahnya itu bukan wajib tapi sunnah, istihbab. Lakin warada qarinatun tadullu ala annahu liwujub. Tapi ternyata ada tanda di sana. Ada tanda yang menunjukkan perintah tersebut walaupun untuk masalah akhlak atau masalah adab, tapi untuk wajib. Berarti ada qarinah kan? Ada tandanya. Kita lihat, wa huwa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma nahaa 'anil akl wasyurb bisyimal yaitu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melarang makan dan minum dengan tangan kiri, Allah inna syaitana ya'kulu bishimalih wa yashrabu bishimalih. Karena ilahnya sebabnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, barakallahu fikum. Wasyaitan akfarul kafirin. Sedangkan setan itu adalah apa? Orang-orang kafir yang paling kafir. Nah, yang itu. Oknum yang kafir yang paling kafir. Wa tashabbuh bil kufar muharram, ya enggak? Sedangkan menyerupai orang kafir haram atau enggak? Haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqaumin fa minhum. Dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia termasuk bagian mereka termasuk mereka. Nah, di sini perintah untuk makan dan kanan itu walaupun itu adalah berkaitan masalah adab adalah perintah untuk wajib. Kenapa? Karena wajibnya kita menyelisih setan. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya idza akala ahadukum ta'aman falyakul biyaminih wa idza syariba falyashrab biyaminih fa inna syaitana ya'kulu bisyimalihi wa yashrabu bisyimalihi. Artinya apabila salah seorang di antara kalian makan maka makanlah dengan tangan kanannya dan apabila minum maka minumlah dengan tangan kanannya karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi perintah untuk menyelisih setan wajib enggak? Wajib. Nah, diambil dari situlah bahwasanya berarti makan dengan tangan makan dengan tangan kanan hukumnya adalah wajib karena dalam rangka untuk menyelisih perbuatan setan. Apa maksudnya? Ada korinah berarti. Nah, Berikutnya sholat taala kita lanjutkan pertemuan yang akan datang Allah taala. Nah, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an ilaha anta wa atubu